Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan eh, pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih dalam pembahasan Al-Ahkam, kata beliau melanjutkan Al-Ahkamul Wad'iyatu. Hukum-hukum al-wad'iyah. Nah, pertemuan sebelumnya hukum-hukum at-taklifiyah. Kata beliau al-ahkamul wad'iyah, al-ahkamul wad'iyah itu adalah ma wada'ahu syari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudhin aw ilgha'in. Al-ahkam al-wad'iyah itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh pembuat syariat. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala berupa amarat tanda-tanda. Tanda-tanda apa? disebut Tanda yang menunjukkan hal tersebut valid awintifain atau tidaknya. Nah, au nufudin atau tanda bahwasanya hal tersebut nufud terlaksana. Au ilqain atau e, tidak terlaksana. Nah, wa minha as-sihhatu wal fasad. Nah, di antara al-ahkam al-wad'iyah itu adalah as-sihhah wal fasad. As-sihhatu wal fasada. Yang pertama kata beliau, as-sihha yani fas-sahihu lugatan. As-sahih ya sihha atau sahih secara bahasa as-salimu minal maradi. Yang selamat dari penyakit. Itu secara bahasa sahih. Nah, yang sehat selamat dari penyakit. Wastilahan adapun secara istilah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana au am aqdan. Nah, secara istilah adalah pengaruh ya atau efek sebuah perbuatannya atau pengaruh atau efek sebuah perbuatan padanya. Nah, baik itu ibadah atau akad. Nah, contohnya kata beliau fasahihu minal ibadat ya sesuatu yang sahih dari ibadah itu ini ibadah itu dikatakan sahih ya benar ya, ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi at-talabu. Ibadah yang dikatakan sahih sahih itu adalah sesuatu yang zimmah itu bari'at bari'at bihi dhimmah. Ya. Tanggungan ya, beban itu telah gugur. Wa saqata bihi at-talab. Demikian pula tuntutan itu telah gugur. Nah, itu disebut sebagai ibadah yang sahih. Masya Allah Ta'ala. Wassuhihu minal uqudi. Adapun sahih dari sisi akad, ya, kalau dikatakan akad ini sahih, akad ini benar. Yakni ma tarattabat atharu atharuhu ala wujudihi. Jadi sesuatu yang ya, eh, efek atau pengaruhnya itu terdapat atau memberi efek pada uh, afwan ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Ya. Efeknya itu ada pada uh, keberadaannya. Artinya dengan, dengan adanya hal tersebut itu memberi efek bahwasanya hal tersebut ya sahih dianggap benar. Nah, seperti katarot uh, eh, katarot bil milki ala akdil bay'i masalan. Ya. Seperti efek efek kepemilikan atas uh, akad jual beli. Ya. Artinya kalau kalau kalau dalam jual beli itu yang dijual itu adalah memang miliknya, ya maka sahih akadnya. Nah, itu diantaranya. Nah, kalau dia menjual sesuatu yang bukan miliknya, ya ini ya jual belinya tidak dianggap sah. Jual, jual belinya tidak dianggap sah karena seorang dilarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang bukan miliknya. Nah, masya Allah taala. Wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Nah, dan sesuatu itu tidak dianggap sahih, dianggap benar kecuali dengan sempurna yakni terlaksana syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Misalnya dzalika fil ibadat. Contoh hal tersebut dalam ibadah. Ayyatiya bis salati fi waqtiha tamata mata syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. misal seseorang contohnya dia melaksanakan sholat pada waktunya. Ya. Sempurna syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya, dibikin pula rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Nah, maka sholat itu dianggap apa? Sahih, dianggap benar. <coughs> Wa mithalu dzalika fil 'uqud. Contoh sahih dalam akad, dalam akad-akad Kata beliau, nah, Ayyakida bai'an tamata syurutihi al-ma'rufati ma'antifai mawani'ihi. Nah, yaitu seorang melaksanakan melakukan akad bai'at akal uh, eh, bai'an akad jual beli sempurna syarat-syaratnya yang ma'ruf ya syarat-syarat jual beli yang ma'ruf kata beliau kemudian ma'antifai mawani'ihi bersamaan dengan hilangnya eh, penghalang-penghalangnya Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah. Ya semua akad yang terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya, maka akad tersebut dianggap sebagai akad yang akad yang sahih. Nah, akad yang sahih. Kalau tidak terpenuhi syarat atau ada penghalangnya, maka akadnya tidak dikatakan sebagai akad yang sahih. Ya. Nah. Fa in fuqida syartan min asy-syuruti aw wujida mani'an min al-mawani'i imtana'at imtana'at as-sihhatu. Jika seandainya hilang satu syarat dari syarat-syarat tersebut, ya, atau didapatkan satu penghalang di antara penghalang-penghalangnya, maka imtana'atus sihhatu maka kesahihan, keabsahan itu ya tidak sah, tidak terjadi. Nah, artinya tidak valid, ya tidak tidak sahih. Misal, misalu faqdi syarti fil ibadat. Contoh ya kehilangan satu syarat dalam ibadah. Tadi beliau sebutkan contoh dalam ibadah. Nah, ay bila tuharatin seseorang melaksanakan sholat tanpa toharoh. Nah, kalau dia melaksanakan sholat tanpa tohara, maka sholat tersebut tidak dianggap sahih, tidak dianggap sah. Kenapa? Karena ada syarat yang hilang di dalamnya. dalamnya. Di antara syarat melaksanakan, eh, di antara syarat sahnya sholat adalah apa? Harus ada tohara. Maka kalau dia sholat tanpa tohara, sholat tersebut tidak dikatakan sholat yang sahihah, tapi sholat yang batal, sholat yang tidak sahih. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wa mithalu faqdi syarti fil aqdi contoh kehilangan syarat ya, dalam uh, akad jual beli. Ya. Ayyabi'a ma la yamlik. Ayyabi'a ma la yamliku. Dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, ini di antara syarat. Syarat seorang menjual barang, barang itu harus menjadi miliknya. Nah, kepemilikan yang sempurna, kepemilikan yang sempurna. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wa mithal wujudil mani'i fil ibadah. Fil ibadah. Contoh, tadi uh, uh, apa namanya, hilang syarat. Sekarang boleh contohkan, kalau ada penghalang. Nah, ini kalau ada penghalang pun juga dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi keabsahan sebuah ibadah atau keabsahan sebuah akad. Kata beliau, contoh adanya penghalang dalam ibadah. Ayyatatawwa'a binaflin mutlaqin fi waqtin nahyi. Seseorang melaksanakan sholat sunnah mutlak, ya, melaksanakan sholat sunnah mutlak pada waktu larangan. Nah, waktu larangan setelah sholat subuh, dibikin pula setelah sholat asar, dibikin pula ketika matahari pas berada di atas kepala, itu tidak diperbolehkan sholat di situ. Nah, ada larangannya dari Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masya Allah taala. Maka ketika ada penghalangnya, dia tetap melaksanakan sholat di waktu di waktu yang sholat sunnah mutlak, maka sholatnya atau e, ibadahnya dianggap dianggap tidak nah karena ada penghalang yang menghalangi dari e, keabsahan sholat tersebut nah berikutnya wa wujudil mani'i fil aqdi contoh adanya penghalang dalam akad ini penghalang yang menghalangi keabsahan sebuah akad contohnya ayyabi'a man talzamuhu al-jum'atu syai'an ba'da nida'iha tsani ala wajhin la yubah. Kata beliau, seseorang menjual, ya, ini melaksanakan jual beli. Ya. Siapa yang melaksanakan jual beli itu? Yaitu orang yang harus atau wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, dia menjual sesuatu, ya, padahal dia adalah orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Ba'da nida'i hastani ala wajhin la yubah. Setelah azan yang kedua. Nah, di uh, Jumat, ya, menurut pendapat sebagian ulama cuma itu ada dua kali azan. Ya, azan yang pertama dan azan yang kedua. Kalau sudah azan kedua, maka tidak boleh lagi ada jual beli. Siapa yang melaksanakan atau e, mengadakan jual beli, yang mengadakan jual beli, orang-orang yang mengadakan jual beli ya, dan dia adalah orang yang wajib sholat Jumat, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Ya, dianggap tidak sah. Kenapa? Karena ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, yaitu tadi ya, uh, azan yang kedua di sholat Jumat. Nah, karena dia wajib sholat Jumat. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wadarul baik, tinggalkan jual beli. Nah, tinggalkan jual beli. Ya. Ketika dia tetap melaksanakannya, maka jual belinya dianggap dianggap tidak sah. Nah, walaupun ada khilaf nanti di kalangan para ulama tentang bagaimana kalau yang jual beli itu adalah wanita. Nah, kan wanita nggak nggak wajib eh, Jumat sah atau tidak. Nah, itu ada pembahasannya di kalangan para ulama. Nah, yang kedua, wal fasidu lughatan. Yang kedua contohnya tadi as-sihah. Eh, sah keabsahan suatu perkara, baik itu dari sisi ibadah atau dari sisi muamalah. Yang kedua kata beliau contohnya wal fasidu. Fasid al-fasid kata beliau lughatan secara bahasa secara bahasa adalah adzahibu Diyaan wa khasran. Nah. Masya Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-fasid. Ini sesuatu yang rusak. Secara bahasa, diaan, sesuatu yang pergi dan hilang. Eh, sesuatu yang pergi dengan hilangnya hal tersebut, atau khosran, rugi. Nah, adapun secara istilah, secara istilah, wastilahan, kata beliau, mala tatarot tabu, atau, nah, mala tatarot tabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am akdan. Sesuatu yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat, tidak berefek kepadanya. Baik itu ibadah atau akad. Baik itu ibadah atau atau akad. Nah, jadi e, perbuatan tersebut tidak ada efeknya, tidak berpengaruh padanya. Nah, berarti perbuatan itu dianggap sesuatu yang yang fasid, sesuatu yang rusak. Contohnya kata beliau rahimahullah taala, "Fal fasidu minal ibadat." Sesuatu yang fasid, yang rusak dari ibadah-ibadah itu adalah mala tabra'u bihi dhimmah, sesuatu yang dhimmah itu tidak terlepas. Ya. Wala yaskutu bihi at-talibu. Nah, atau at-talabu. Apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan tuntutan itu tidak gugur dengannya. Ya. Seperti orang yang uh, as-salatu qabla waktiha qabla waktiha Ya, atau kesolati salati qabla waqtiha seperti solat sebelum waktunya. Ya. Maka sholat yang seperti ini kalau ada orang sholat sebelum waktunya, fasid sholatnya, batal sholatnya, nggak sah. Ya. Itu dari sisi ibadah. Yang kedua, wal fasidu minal uqud, sesuatu yang eh, yang fasid dari akad-akad itu adalah ma la tatarattabu atharu alaihi, atharuhu alaihi, kabai'il majhuli. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata beliau rahimahullah, sesuatu yang fasid dalam akad, ya. fasid dalam akad itu adalah sesuatu yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya. Jadi tidak memiliki efek, tidak ada dampaknya. Seperti contoh kata beliau, bail majhul, menjual sesuatu yang belum ditentukan. Nah, <coughs> ya contohnya ada orang jual eh, saya jual ikan, semua ikan di laut ini saya jual kata dia. Nah, dengan harga sekian. Ini nggak sah jual belinya. Kenapa? Dia tidak tentukan ikan yang mana. Di laut itu banyak ikan. Kecuali kalau dia sudah tangkap ikannya, ini ikan ada berapa puluh ekor, ini saya jual ikan sekian, harganya sekian. Nah, ini sah jual belinya. Tapi kalau dia katakan saya jual semua ikan yang ada di e, laut ini, nah atau e, dia disebutkan satu satu tempat, satu satu kolam di mana di situ banyak ikan, maka e, tidak dianggap e, jual beli tersebut sebagai akad yang yang sahih, dianggap sebagai akad yang fasid, akad yang fasid. Nah, masya Allah taala wa kullu fasidin min al-ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu Semua segala sesuatu yang fasid berupa ibadah, akad dan syarat-syarat itu semua dianggap muharram. Ya dianggap muharram. Lianna dzalika min ta'addi hudud min ta'addi hududillah karena itu dianggap sebagai bentuk ya, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wattikhadhi wattikhadhi ayatihi huzwan dan dianggap sebagai ya mengambil ayat-ayat Allah sebagai huzuan, sebagai candaan, sebagai permainan. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ya bermain-main bermain-main terhadap eh, ayat-ayat uh, Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu nggak boleh sholat tanpa toharo. Dia sengaja dia sengaja sholat tanpa toharo, maka sholatnya dianggap tidak sah dan dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena dia sudah tahu tapi dia sengaja lakukan. Nah, kecuali kalau dia tidak sengaja. Ya, Atau orang yang sholat sebelum waktunya. Ya, dia sudah tahu, belum masuk waktu, tetap dia laksanakan sholat, maka yang seperti ini dianggap sebagai orang yang uh, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan atau candaan. Nah, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. Karena juga Nabi SAW uh, mengingkari ya, orang-orang yang mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam dalam kitabullah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wal fasidu wal fasidu wal batilu bi ma'nan wahidin illa fi mawdi'aini. Ah, ini uh, pembahasan ada khilaf di kalangan para ulama tapi kita uh, ikuti apa yang disebutkan oleh beliau. Ya. Sesuatu yang fasid atau sesuatu yang batil itu bi ma'nan wahidin ya bimaknan wahidin ya beliau sebutkan uh, tafrik seperti ini jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya uh, ini berdasarkan uh, <coughs> tafrik dalam mazhab Hambali karena beliau mazhabnya mazhabnya Hambali ya makanya beliau sebutkan seperti itu ya antara fasid dan batil fasid dan batil itu satu makna kata beliau kecuali pada dua tempat nah ya yang pertama, al-awwalu fil ihram. Fil ihram. Apa itu ihram? Ihram itu e, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh ketika dia sudah sudah e, eh, be, eh, apa namanya meniatkan masuk ke dalam umroh atau hajinya maka dia dikatakan sebagai orang yang sedang ihram. Nah, jadi penggunaan kata fasid dan batil itu sama maknanya kecuali pada dua tempat ini. Nah, masya Allah taala. Ini Eh, sekali lagi ini tafrik seperti ini eh, pembedaan antara fasid dan batil itu berdasarkan di atas madhab hambali. Nah, karena mereka mengatakan fasid dan batil itu bermakna uh, uh, satu makna. Nah, masya Allah taala. Seperti kalau kita katakan uh, fasid uh, fasada atau fasad, fasadatis sholat sholat itu telah fasid atau bisa juga kita katakan batalatis sholat. Sholatnya batal, batil. Jadi fasid dan batil itu bermakna sama menurut mazhab uh, eh, Hambali. Nah, kecuali pada dua tempat, kecuali pada dua tempat mereka bedakan antara fasid dan batil. Nah, yang pertama ya, dalam masalah al-ihram. Dalam masalah al-ihram kata beliau hafizahullah rahimahullah taala al-awwalu fil ihram. Farraku, mereka para ulama mem, farroku, mereka membedakan. Yani siapa? Para ulama dalam mazhab Hambali. Ingat ya. Jadi ada istilah-istilah para ulama yang yang ucapan-ucapan mereka yang perlu kita dudukkan pada tempatnya. Nah, perlu kita dudukkan pada tempatnya. Yang dimaksud oleh pengarang di sini adalah mereka di sini adalah para ulama dalam mazhab Hambali. Nah, mereka membedakan antara keduanya bi annal fasida ma uh, wata'a fihi atau wati'a fihi al-muhrimu qabla tahallulil awal wal batinu martad fihi anil Islam. Nah, jadi para ulama itu mereka membedakan bahwasanya ya, ihram yang fasid itu beda dengan ihram yang batil. Sebelumnya mereka sebutkan apa? E, fasid dan batil bimakna wahid sama maknanya. Tapi mereka kecualikan dalam dua perkara. Yang pertama dalam masalah ihram. Ya, kalau e, ihram yang fasid kata mereka kalau seorang yang muhrim tadi muhrim itu orang yang melaksanakan ihram eh, muhrim itu artinya orang yang melaksanakan ihram entah itu ihram untuk umroh atau haji itu namanya muhrim nah kalau di Indonesia yang mereka pahami muhrim itu ya, mahram jadi antara mahram dan muhrim itu beda nah kalau muhrim artinya orang yang melaksanakan ihram baik itu ihram untuk uh, eh, umroh atau ihram untuk untuk haji Nah, kata mereka, kalau sang muhrim tadi ya e, melakukan uh, e, al-wat'u jima sebelum tahallul awal, dia melaksanakan jima sebelum tahallul awal, maka uh, ihramnya dianggap ihram yang fasid, ihram yang yang fasid. Nah, adapun kalau ada orang yang uh, murtad ya, seorang yang muhrim dia murtad sebelum tahallul awal, maka hajinya atau ihram uh, ihramnya ya atau hajinya dianggap sebagai uh, ihram atau haji yang batil. Nah, jadi dibedakan antara fasid dan fasid dan batil. Nah, Astani tempat yang kedua kata beliau fin nikah dalam masalah pernikahan, dalam masalah pernikahan. Farraqu bainahuma bi anna al-fasida makhtalafa al-ulama'u fi fasadihi Kenikahi bila waliyin kenikahi bila waliyin bila waliyin mereka membedakan antara fasid ya ba ba uh, mereka membedakan bahwasanya fasid itu sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama ya, ya tentang uh, fasadnya tentang rusaknya seperti apa an nikah bila waliyin kenikahi bila waliyin nikah tanpa wali nikah tanpa wali boleh nggak Nah, sebagian ulama mengatakan eh, eh, jumhur ulama mengatakan tidak sah, sholatnya batil. La nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan, ya, nikah itu dianggap tidak sah kecuali dengan apa? Adanya wali, adanya wali. Wali perempuan maksudnya. Ya. Tapi sebagian ulama ya, berpendapat sholatnya tetap sah seperti dalam madhab Abu Hanifah. Ya. Mereka katakan ya, tidak dipersyaratkan wali atau e, nikah tanpa wali itu tetap dianggap sah Nah, tetap dianggap sah. Nah, jadi kalau ada perselisihan seperti ini, maka mereka para ulama tersebut ya mengatakan nikahnya e, fasid. Jadi kalau ada orang yang nikah tanpa wali, ya pernikahan itu dianggap pernikahan yang fasid, pernikahan yang yang rusak. Nah, wal batilu ma ajma'u ala butlanihi kanikahil mm, e, eh, mu'taddah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya, yang kedua kata kata beliau, nah, yang batil sesuatu yang batil dari pernikahan itu adalah sesuatu yang disepakati kebatilannya. Ya. Seperti menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya. Ya, kalau masih dalam masa iddah, ya, sepakat ulama nggak boleh dinikahi. Kalau dia tetap nekat menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya, maka eh, apa namanya pernikahan tersebut dianggap pernikahan yang pernikahan yang batil. Nah, masya Allah taala. Nah, ini uh, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Nah, contoh-contoh yang uh, ringkas disebutkan oleh pengarang yang intinya antara fasid dan batil itu bermakna sama ya, satu makna kecuali dalam dua perkara. Yang pertama dalam ihram, yang kedua dalam dalam pernikahan dan rinciannya telah kita sebutkan. Nah, Allah taala alam ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Uh, insyaallah berikutnya kita akan lanjut atau masuk dalam pembahasan al-ilmu, pembahasan al-ilmu ya akan diterangkan oleh pengarang rahimahullahu rahimahullah taala. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita.